Cinta itu identik dengan muka yang mulus. Cinta itu identik dengan body yang seksi. Boleh dikata kasarnya cinta itu identik dengan sahwat. Tapi kasih sayang itulah yang abadi. Waktumu sekarang pengantin baru, ya masih cantik dan gagah. Tapi tunggu mi 10-15 tahun yang akan datang hilang mi itu. Jadi kalau kau menikah berdasarkan cinta, tidak cukup untuk membahagiakan rumah tanggamu. Tapi supaya bahagia rumah tanggamu adalah agama. Tidak ada kebahagiaan rumah tangga kalau tidak ada agama. Bohong itu kalau dibilang bisa bahagia tanpa agama. Lihat selebriti yang menikah beda agama. Tidak akan dia bahagia. Lihat itu toko-toko yang Anda kalian anuti. Kalau dia beneka beda agama, hanya pencitraan itu bahagia di depan kamera. Tapi di belakang yang kita tidak lihat tidak bahagia. Maka resepnya adalah agama. Nah pakai pakesingi niatmu. Kau salah niat kau capek kau menikah. Pasti kamu akan menderita dalam pernikahan. Tapi kalau niatmu lillahi ta'ala cari nafkahnya ibadah. Meskipun kamu pegawai honor, meskipun penghasilanmu cuma 50 ribu satu hari, tapi karena kau lillahi ta'ala 50 ribu itu akan menjadi jihad fisabilillah. Tuh. Jadi luruskan niat. Waktu kau pacaran itu pasti enak-enak. Mau tidur kirimnya apa? Stiker lope-lope. Tapi sudah mau menikah, ai hilang semua itu. Paling nak stiker nak kirimkan ke stiker stiker marah. Ya, waktu belum menikah, baku panggil kau sayang-sayang. Tak bentur kaki, oh lebih dulu kau bantui. Tapi begitu sudah ada anakmu satu terbentur kaki apa nabilan dimana di mana simpan matanu. Ya, maka inilah pentingnya niat diluruskan lillahi taala. Nasihat yang kedua, orang bisa biara bilang begitu ini, tanpa materi susah untuk bahagia. Tidak juga kalau kekayaan membuat orang bahagia, tidak ada anak orang kaya, tidak ada rumah tangga yang kaya cerai. Tapi rasa-rasanya lebih banyak keluarga yang kaya cerai daripada yang miskin. Fakih, bukannya ji itu seibu sebapak kak bapakmu nah bukan kak saudara. Ya, jadi saya nasihati baik-baik. Rumah tangga itu dek jangkos terlalu ke, jangkot terlalu galau soal ekonomi. Tapi kau harus menjadi pekerja keras. Bapakmu bukan konglomerat. Bapakmu bukan pengusaha, bapakmu bukan pejabat, Bapakmu bukan tokoh politik, tapi bapakmu dosen. Dosen itu mustahil bisa kaya kalau dari gaji. Tapi makanya Allah Ta'ala wala asumir rauhillah. Jangan kau putus asa. Allah cuma wajibkan kau kerja. Sudah kau menikah, kalau kerjamu cuma dua jam sebelum menikah, sudah kau menikah tingkatkan menjadi dua tiga jam. Kenapa? Sudah ada tanggung jawab. Tapi rejeki jangan kau pernah putus asa. Allah yang punya kuasa. Bukan karena orang cerdas kaya. Bukan karena orang kuat kerja kaya. Tapi Allah kasih. Supaya nak kasih kau Allah. Salah satu syaratnya kerja lalu ibadah. Saya sebagai contoh. Saya orang kampung. Lebih hebat bapakmu. Lahir dan besar di Makassar. Saya di pan kampung. Tapi saya tidak pernah putus asa soal rejeki. Kerja, kerja, jangan ganggu orang, jangan kau maksiat, kecil buat Allah kasih kau mobil. Kecil buat Allah kasih kau rumah. Yang penting jaga ibadah, jangan kau maksiat. Tapi perlu kerja keras. Tidak seperti mudahnya membalik telapak tangan. Tidak. Kalau nahina kau orang baru kau menikah, sabar kau, jangan kau balas. Ih. Kalau narecek, nalemekan, ke orang yang lebih dulu mapan, jangan kau balas, kau sabar saja, kerja, Allah coba kamu. Kalau orang berdoa, hari ini tidak berarti besok dikasih. Nabi Sakaria itu minta anak sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kasih? 90 tahun umurnya baru dikasih. Itu Nabi. Nabi Adam minta dipertemukan dengan Nasiti Hawa. 200 tahun baru Allah kasih. Coba bayangkan. Nabi Yunus minta dikeluarkan dari perut ikan. Ada ulama mengatakan empat bulan baru dikeluarkan. Itu Nabi. Nah kita berdoa mau pagi mau dikasih besok. Baru kita biar cerita kita tipu juga. Nabi saja berdoa perlu waktu. Maka adindaku berdoa Fakih kamu harus kuat kerja jangan kohedon. Ya, setelah menikah ini jangan kamu terpesona dengan gaya hidup yang se sebelum menikah semuanya mau diposting. Bertengkar kau suami istri, jangan kau curhat di medsos. Tidak ada gunanya. Bertengkar tiba-tiba update status, tak kusangka kau begitu. Apa miku apa? Paling Nabi bilang orang, oh kamase, padahal dalam hatinya cidak kau. Ya, ya. Berikutnya, yang ketiga, ya, sumber dari keridaan Allah adalah birrul walidain berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau mau sukses duniamu, jangan mau kau cari muka sama manusia. Lebih baik kau muliakan orang tuamu. Kalau kau muliakan orang tuamu, Allah hamparkan kamu sejadah kemuliaan. Ya, nah pagi beban berat saya lihat mertua agak sakit. Nah itu berarti tanggung jawabmu dua kali lipat daripada sebelum menikah. Nah kedua mempelai Sebelum menikah masing-masing punya dua orang tua. Setelah menikah empat orang tuamu. Tidak boleh kau bedakan antara orang tuanya suami, orang tuanya istri. Sama kedudukannya. Maka cara kalau mau dapat ridha Allah, muliakan kedua orang tuamu. Sudah kau menikah ini bikin kau perjanjian. Boleh kau marah sama saya, tapi jangan kau sakiti orang tuaku. Dulu saya selesai menikah, saya panggil istriku. Saya bilang boleh kau marah sama saya, boleh kau maki-maki sama saya. Ada rezeki uang habis itu rezekimu. Boleh kau maki kah? Boleh kau lempar kepalaku yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau maki-maki orang tuaku. Kalau Allah telah rida kepada orang tuamu, orang Allah telah rida, Allah kau rida kepada orang tua, orang tuamu rida kepadamu, maka Allah akan membuka keridaan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, itu nasihat buat pengantin. Ya, pelihara saja sholatmu deh. Ini mau saja kau pegang. Sabar kau perbaiki solatmu. Tiba-tiba kau dapat aslinya pasanganmu. Ternyata sebelum ini fakir romantis, baik bicara. Tiba-tiba kasar, sabar. Yuli selama ini bagus, tiba-tiba kelihatan aslinya. Banyak kasarnya, sabar. Tidak ada mikala itu ilmu sabar. Biar dia penghafal Quran, ustadz, ketua ulama. Tapi kalau tidak sabar, tidak bisa bahagia dalam rumah tangga. Yang kedua perbaiki sholatmu. Maka saling mengingatkan. Suami pergi cari nafkah, telepon istri. Eh bang, sudah mikir sholat. Malu-maluku itu sama keluarga tak kalau tidak sholat ki. Begitu juga suami. Eh dek, sudah mikir sholat. Apa nanti ku bilang sama ibu bapak kalau dilihat kita tidak sholat. Saya sebagai penanggung jawab. Sholat. Kalau sholatmu baik, insya Allah Allah yang selesaikan urusanmu. Ini nasihat buat kedua mempelai. Sekarang buat kita semua yang hadir. Pertama biasa kalau ada pengantin begini banyak yang tidak sholat. Terutama ibu-ibu. Ya, yang banyak sekali mikap di mukanya. Ya boleh bermikap ibu, boleh. Tapi jangan sampai gara-gara ini kita tidak sholat. Kasihan acara orang tidak berkah gara-gara tamunya banyak tidak sholat. Keberkahan acara ini bukan dengan semoga berkah sakinah mawaddah. Bukan itu, tapi sholat tamunya. Insya Allah berkah ini acara. Yang kedua, biasa kalau ada acara begini banyak yang praktek mubasir. Air gelas masih ada isinya, ambek lagi orang. Uangnya semua orang yang punya cara itu kasihan. Habiskan dulu baru tambah. Hati-hati juga itu makanan, Jangki ambil porsi mengamuk. Tuh tinggi sekali kan? Hati-hati, belum tentu apa yang dipandang itu enak di leher. Dan saya sering jadi korban. Bagus dilihat di mata, ternyata dicoba, ah tidak cocok leher. Pernah satu ketika saya pergi pengantin, ternyata mangga saya kira mie. Karena itu model-modelnya itu nah, nah kasih masuk juga apa alatnya itu nah, sehingga keluar seperti mie. Saya kira mie, ambil banyak-banyak. Begitu kutes, tes, Allah mangga. Mak damija. Mau oh, kibuan, sudah ki praktek ceramah mubasir. Terpaksa menderita kita kasih mapis. Ya, jangan ambil terlalu banyak karena itu bisa membuat rate mubasir. Kalau tamu-tamu kita mubasir, acara jadi tidak berkah karena mubasir itu temannya setan. Yang ketiga, biasa kalau ada cara begini banyak yang pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Datang jimat cala calla Tamu na orang semua na cala. Nah lihat yaki baru masuk sampai duduk. bersikobin itu. Apa? Kenapa? Dia bilang kayak umbul-umbul lah gitu. <laughs> Dia bilang bodoh, bodoh, bodoh ni tu suami nadi tidak serasi jilbab ni istri na. Eh urusan orang nak susah kok kah? Ya, ya sampai makanannya pun orang nak calla. Dia bilang kayak basi itu kue nadi baru membungkus ji. <laughs> Ada ibu-ibu kolombus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Hati-hati bu ya yang membungkus itu haram. Ibu kalau bungkus kue tanpa minta izin sama yang punya acara itu sama mencuri. Haram, tidak boleh. Karena itu acara sudah dihitung sekian tamunya. Lalu kita ambil lebih malu yang punya acara. Kecuali kita kasih tahu yang punya acara. Saya ambil itu di satu bungkus. Ah, boleh kalau tidak ada malu tak. Ya, nanti viral. Nah kira tidak ada lihat, ternyata ada CCTV viral di TikTok dah bilang unak uh, Joko dong. <laughs> ya. Yang berikutnya biasa kalau ada pengantin begini banyak yang pulang tersinggung. Dede, jauh-jauhku dari Sinjai pakai baju baru, berapa sewa mobilku? Mas rental kak lagi, mau hotel sampai di acara deh, ndak tahu na sotin-sotin Gara-gara sotin na pecu. Ya, ada. Eh, jauh-jauhku dari Sinjai, setengah mati mak datang, tidak najak kau ngomong. Tidak mungkin kasihan yang punya acara. Duduk baik-baik temani kita cerita. Maka kita mami saja yang mengerti. Ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Inilah nasihat pernikahan. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu yang masih mau kurang jelas dan mau si perjelas. Buka maki di Youtube. Ada di Youtube nasihat perkawinan dasat latif. Keluar semua itu. Jangan lupa like and share. Ya. Ini Pak Ruslan Ramli, Pak Doktor tugas pertama sudah selesai. Nasihat perkawinan. Tugas kedua mewakili keluarga pidato. Sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu mewakili Bapak Ruslan Ramli, saya atas nama keluarga kedua mempelai mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya tahu kita semua sibuk, hari Ahad, hari keluarga, ada yang mestinya jogging, ada yang mestinya berangkali berlibur, tapi karena rasa persaudaraan, pertemanan di antara kita, kekeluargaan di antara kita, akhirnya waktu untuk olahraga kita ringankan kaki kita datang di tempat ini dan hanya kami berdoa hanya kepada Allah kami meminta mudah-mudahan budi baik langkah-langkah kaki Bapak Ibu dibalas sebaik-baik balasan. Yang kedua, tentu dalam acara ini ada kekurangan dan kehilafan. Maka kami memohon permohonan maaf setinggi-tinggi permohonan maaf. Mudah-mudahan pintu maaf di antara Bapak Ibu hadir di antara kita untuk memaafkan kami kedua mempelai. Yang ketiga, kami telah menghidangkan sesuai dengan ala kadarnya kemampuan kami. Mungkin ada yang kurang, tapi ketahuilah cinta kita persaudaraan di antara kita sehingga tidak ada yang kurang rasanya jika hadir di tempat ini. Ada kada di sini bininya suka mengomel? Ada. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena kalau dia tidak suka mengomel, pasti bapak selingkuh. Ibu-ibu, suami saya jelek Ustadz. Tidak tahu dilihat dari mana dia gagal Ustadz. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu. Karena kalau suamimu gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kamu juga jelek. <laughs> Setan itu paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Dengar ceramah rahasia setan bocor. Maka dia goda kita agar kita tidak datang di tempat ini. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Capek baru pulang pasar. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, baru pulang kerja, bisa kau nonton ceramahnya di YouTube. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah bisa kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, setan dia goda lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi sesungguhnya yang pegang HP kena godaan setan. Sudah disimpan HP, setan menyerah? Tidak. Dia goda lagi kau setan. Buka itu makanan di depanmu, buka itu di depanmu. Lihat apa isinya, apa isinya. Itu setan berusaha menggoda kita. Maka Bapak Ibu pegang HP kena godaan setan. Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang, Bukan lagi kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Sudah dikasih kue satu, masuk lagi setan. Bilang kau tuh belum dapat, belum dapat. Sudah dapat, dia bilang lagi untuk anakku, untuk anakku. Simpan dulu ya, simpan, simpan. Bisa? Simpan HP-nya, bisa ibu? Ibu-ibu yang pegang HP-nya di sana, saya doakan suaminya kawin lagi. Bujur kalau Bujur. Pian-pian sabarataan. Ulun pandai juga bependir Banjar kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian karena waktu sangat ringkas. Pertama saya mau sampaikan beberapa hal. Satu. Pian mau kada? Saya kasih mobil baru. Mau? Mau Ibu? Oke, angkat tangan ya mau. Oke, ini saja ini ya. Begitu saya bagi itu kau punya kunci mobil, kamu langsung kena serangan jantung. Mau? Mau? Kada mau. Iya. Mana lagi yang mau? Mana, <laughs> Mana yang mau? Begitu saya kasih kuncinya langsung lumpuh. Mau? Berarti yang mahal bukan mobil. Yang mahal bukan bensin. Apa yang mahal? kaki. Ini kaki mahal bu. Ronaldo, Lionel Messi itu gajinya kumpul semua pegawai di Banjarbaru ini belum kalah gajinya Lionel Messi dan Ronaldo. Apa karena dia yang hebat main bola? Tidak. Tapi karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok lututnya. Mana bisa dia main bola kalau kaki luntutnya tidak bisa bengkok? Iya kan? Mana bisa main bola begini? Iya. Berarti yang mahal bukan bukan mobil, yang mahal kaki yang bisa melangkah. Apa sudah cukup kaki yang bisa melangkah sudah hebat? Tidak. Kita minta afiat. Apa itu afiat? Kakinya sehat, kakinya bisa melangkah, kakinya tidak lumpuh, tapi dia gunakan pergi sholat jamaah. Itu namanya afiat. Makanya kita berdoa, sehat wal afiat. Bu, ibu. Bu. Halo, ibu. Mau kada aku bagi handphone baru? Mau? Ah, sudah mulai kau mikir toh? Ya. Begitu saya kasih handphone baru, tiba-tiba tuli. Berarti yang mahal bukan handphone. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih kita telinga yang baik. Dan hebatnya lagi di telinga tuan-tuan, dia bisa bedakan mana suara istri, mana suara mantan pacar. Iya toh? Dia bisa bedakan mana bunyi beling, mana bunyi sendok tanpa kursus. Iya kan? Iya. Allah Karim. Sudah itu telinga bagus lagi tempatnya. Kiri kanan. Pernah ndak bayangkan bagaimana seandainya telinga satu dibawa ketek? Halo, Pak Sekda. Ya, di mana kau? Atau dibawa pantat, halo? Iya toh? Berarti yang mahal bukan handphone. Apa yang mahal? Telinga Allah kasih sehat. Di handphone ada kamera. Ya. Kamera itu yang kasih mahal itu handphone. Ada kamera pak yang hitam bisa dikasih putih mukanya orang. Ada kamera yang ada bentik-bentiknya di sini bisa mulus. Ya. Apa itu kamera yang mahal? Saya bagi Bapak Ibu kamera handphone yang mahal, harga 60 juta, mau? Hmm, mulai kau bilang tidak kan? Iya. Mulai sadarkan otaknya kita. Apa kamera yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih kita ini mata gratis. Mata saya baru-baru rusak, maka sekarang saya pakai kacamata. Operasi ratusan juta habis. Tapi apa kata dokter? Biar sudah operasi Ustadz, tidak bisa lagi kembali seperti mata yang Allah berikan. Dan hebatnya ini mata tuan-tuan, dia bisa bedakan mana bini, mana tetangga. <laughs> Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Tak tukar-tukar istri kita. Eh, kenapa malam Jumat ini lain-lain? Oh, ternyata Satpol PP. Iya toh? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tahu bubuhan Banjar kalau makan suka pakai gula. Sampai makan soto Banjar pun dibagi gula. Saya masuk warung, untuk apa ini gula? Anu Ustaz, campur soto Banjar. Saya bilang, aduh, soto campur gula. Tidak nyaman buat leher orang Sulawesi. Orang Sulawesi senang yang pedes-pedes. Nasinya orang Banjar tahambur. Itu. Nasinya orang Bugis senang kalau dia merapat. Tapi demi Allah, bukan jenis nasi itu yang menentukan. Tapi apa? Saraf yang ada di mulut kita. Dia bisa bedakan mana manis, mana asin, mana pedas, mana panas, mana dingin. Itu bukan karena makanan, tapi saraf mulut. Dan hebatnya lagi ini mulut kita ada gigi di dalamnya. Dan hebatnya ini gigi ada tiga fungsi. Beda fungsi kalau mengangkat. Namanya gigi seri yang di depan mutus-mutus. Gunanya menggunting. Masuk ke dalam ada gigi taring yang dua tajam. Gunanya apa? Merobek. Makanya kalau makan ayam begini. Tidak begini. Kalau begini <laughs> jatuh gigimu. Hebatnya lagi masuk ke dalam, ada lagi yang menghancurkan gigi, makanan-makanan namanya gigi geraham. Bayangkan tuan-tuan, andai saja semua gigi kita gigi geraham. Hebatnya lagi gigi, itu kalau kita makan, makan kerupuk, yang orang Banjar bilang, apalagi istilahnya kerupuk di sini orang Banjar. Nah, apa? kerupuk itu bisa dibedakan mana yang melempem, mana yang tidak. Hah? Kada usah marah jar. Ulun bugis. Ya kah? Hebatnya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kadangkala kita merasa Nikmat itu hanya jabatan. PJ Sekda. Ini PJ Sekda. Baru PJ. Belum paten. Wali kota kita merasa jabatan itu nikmat. Ini mantan wali kota. Mantan habis masanya. Masih mau pakai dibilangi gila. Ayo. Iya. Ada orang merasa Jabatan itu hebat. hmm, mantan, ini Wakapolres. Waka. Ada masanya. Begitu mutasi, selesai. Oke, masih jabat. Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Biar hebat kalau sudah pensiun. Wabillahi topik wal hidayah, keluar. Iya. Bujur. Bujur. Ada lagi yang merasa nikmat itu uang. Banyak orang kaya saya kenal, duitnya puluhan miliar, tapi apa kata dokter? Dilarang makan nasi. Eh, duitnya 25 miliar, tidak boleh makan nasi. Apalagi kata dokter, jangan makan gula. Jangan makan garam. Jangan makan yang pedes. Jangan makan yang daging. Apa saja bisa dia makan? Ubi rebus. 25 miliar duitnya kada ada bisa dimakan. Mending kita duit kita cuma 50 juta semua boleh kita makan. Iya. Maka tuan-tuan yang saya hormati, jangan selalu merasa miskin, jangan selalu merasa tidak ada nikmat, Nikmat terbesar buat kita adalah sehat. Cukup sehat? Cukup? Kada. Biar sehat tidak ada iman, hina di hadapan Allah. Biar punya jabatan yang tinggi tidak ada iman, hina di hadapan Allah. Biar kuat kuat gagah terkenal tidak punya iman, hina di hadapan Allah. Mana itu Ustadz? Fir'aun Kenal kada Firaun? Kenal kada? Tahu. Ya kalau itu Firaun, Bu. Firaun gagah. Kaya. Kekayaan Firaun sampai sekarang masih dicari-cari di Mesir. Kaya, gagah, terkenal, tinggi jabatannya raja tapi tidak ada iman Allah laknat Fir'aun tidak ada apa? tidak ada iman Allah laknat itu Fir'aun apa laknat Allah? Fir'aun haram masuk surga sudah ditetapkan oleh Allah Fir'aun haram masuk surga kalau pian sabarataan masih 50-50 50 harapan masuk neraka 50% harapan masuk surga Fir'aun sudah ditulis haram masuk surga. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah laknat Fir'aun. Tidak ada manusia yang senang itu Fir'aun. Mana buktinya tidak ada senang itu Fir'aun? Sampai detik ini kada ada bubuhan banjar mau kasih nama anaknya Fir'aun. Iya. Iya. Berarti nikmat iman. Iman ini yang paling mahal, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual belikan, tapi harus dicari. Bagaimana cara carinya? Salah satu cara menjemput iman hadir di pengajian seperti ini. Dan kita bersyukur pengajian kita kali ini dilakukan dan digagas disponsori oleh Siva Group. Mana itu? Nah, ya ini, ini. Ah, Sifa Global Group. Kalau majelis ulama bikin pengajian tidak istimewa. Kenapa? Memang kerjanya majelis ulama. Kalau Masjid Agung bikin tabligh akbar tidak istimewa. Kenapa? Masjid memang tempatnya pengajian. Tapi kalau ada perusahaan seperti Sifa, kami itu tadi? Sifa Global bikin pengajian itu baru luar biasa. Nah, tuan-tuan, satu bersyukur. Pak, ada lagi lebih mahal. Dia punya iman, sehat, kaya. Tapi apa yang lebih kita nikmati? Umur. Tiba-tiba Allah panggil, Pak Jaya, balik. Wabillahi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah. Beliau ini lagi stres-stres, baru kena penyakit. Saya pernah kena penyakit stres, takut mati. Maka kita bersyukur punya iman dan diberi umur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cara bersyukurnya Ustaz. Satu, melazimkan ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur. Yang kedua, kalau bersyukur, biasakan selesai sholat maghrib, selesai sholat lima waktu, selesai sholat sunnah, selesai dapat nikmat, naik pangkat, dapat rejeki, proyek jalan, bersyukur dengan ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Yang kedua, sujud syukur. Langsung sujud. Bagaimana caranya Ustaz? Sama sholat sunnah biasa, sujud ketika sholat. Cuma tidak harus ada wudhu, tidak harus sholat dulu. Langsung saja sujud. Misal, boleh seperti sujud. Nah, Ustaz, apa? Eh, tabrakan mobil. Tapi selamat istri Ustaz. Alhamdulillah, innalillahi. Baru sujud syukur, selamat istri. Sujud syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sujud syukur ulang tahun perusahaan, SIFA, Global Group, sujud syukur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Supaya berbekas, supaya ada bekas dan kesan di hati, jangan ucapkan terlalu cepat. Mohon maaf, saya sering lihat di masjid Bubuhan Banjar, kalau bersikir, bu laju banar. Senang, senang, senang, senang, senang, senang. Apa artinya itu? Nana, nana, nana, nana. Itu setan masuk di situ. Apa artinya? Nana, nana, nana. Saya biasa heran, selesai sholat, sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya baru 11, dia sudah sampai. 11, 11, 11, 11, 11. Makanya jangan heran, ada ibu-ibu pegang tasbih digital tapi tetap gosip. Dia pegang tasbih tapi gosip. Kenapa? Karena sikirnya tidak berbekas di hati. Kenapa tidak berbekas di hati? Terlalu laju, Pang. Tenang, tenang, tenang, tenang. Maca, seperti makan pisang goreng panas. yang ketawa, saya serius sini coba, coba kalau sikir, ya. Subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usap di dada, insya Allah ada bekasnya pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Coba amalkan. Pasti ada bekas di dada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berbekas di dada. Ya. Dua, sujud syukur. Tiga, cara bersyukurnya yang disebut bertafakur. Apa itu tafakur? Evaluasi diri. Perusahaan Sipa Global Group ulang tahun yang ke-1. Cara syukurnya hamdalah. Cara syukurnya sujud syukur. Cara syukurnya evaluasi. Berapa keuntungan saya dapat tahun ini? Setelah itu, oh keuntungan 20 miliar. Berapa sakatnya sudah saya keluarkan? Hati-hati, yang punya untung lalu tidak keluarkan zakat, untungmu banyak, tapi Allah taruh, Allah titipkan di situ, Allah simpan di situ. Keuntunganmu justru akan membuat hatimu tidak bisa tenang. Banyak orang saya lihat, banyak duitnya, tidak bisa tidur. Nanti dia bisa tidur ketika makan obat tidur. Banyak orang saya tengok, duitnya banyak, rumahnya mewah, fasilitas hidup bagus, tapi anaknya kurang ngajar. Banyak orang duitnya banyak, istrinya selingkuh, suaminya juga demikian. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur dengan membayar zakatnya. Bayar zakat, sudah itu keluarkan sedekah. Zakat wajib, zakat dosa kalau tidak dikeluarkan. Kalau sedekah anjuran. Salah satu sedekah pada tempat ini adalah membagi konsumsi. Itu sedekah. Coba bayangkan itu kalau yang makan Ustaz Dasat. Lalu jadi darah, jadi daging. Selama darah dagingnya Dasat Latif dipakai beribadah, maka selama itu orang yang memberi makan dapat pahala seperti pahalanya Dasat Latif. Makanya kalau pian-pian lihat Dasat Latif, ajak makan. Bujur. Ya, ini yang kau traktir kontraktor. Yang kau traktir kepala dinas. Yang kau traktir anggota DPR. Traktirlah ulama. Ajak itu ulama ke rumahmu. Ajak para mubalik ke rumahmu. Kalau mubalik Balik ulama kau ajak ke rumah, masuk rumah mewamu dia akan menyebut nama Allah. Subhanallah. Masya Allah. Kalau orang kaya, datang dia celah rumahmu. Nggak serasi catnya. Ih, bego ini. Ya, kalau orang miskin kau datang aja. Ulama kau datang, dia datang membawa berkah. Maka sifat Global Group cara bersyukur ulang tahun bersedekah. Tidak ada orang bangkrut kalau perusahaan itu rajin sedekah. Banyak yang doakan. Iya. Maka seperti ini kita bersyukur ada perusahaan baru satu tahun bikin tabli akbar. Alhamdulillah. Kalau tidak mau bersyukur, apa ancaman Allah dalam Quran? Inna azabi lazadid. Tajan nih lo callako. Bahasa Bugisnya. Tajan nih, tajan nih lo callako. Tunggu, saya asap kamu. Azabku sungguh sangat pedih. Hmm. Poin pertama, banyak bersyukur. Berapa bu? Bapak-bapak banyak ber bersyukur. Jangan selalu mengeluh, saya miskin, saya gagal caleg. Sudah dua kali caleg tidak lolos, tiga kali caleg tidak lolos. Karena Allah tahu, Allah halangi kamu. Anggota DPR bukan yang terbaik buat kamu. Kalau ada caleg sudah dua kali, tiga kali, tidak lolos-lolos. Ambil positifnya. Oh begini cara Allah menghalangi saya ada pegawai negeri sudah tes beberapa kali. Mau tes jadi kepala dinas, mau tes jadi sekda. Kok tidak lulus-lulus? Begitu cara Allah menghalangi kamu karena Allah tahu bukan itu yang terbaik. Nih. Tiga kali Pak saya ikut tes kedokteran. Tamat SMA, tiga kali saya mau jadi dokter. Tes kedokteran, tidak lulus tiga kali. Andai saja boleh lima kali, lima kali saya tes. Kada lulus-lulus. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak luluskan saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Ternyata Allah tahu. Saya lulus di sospol. Komunikasi. Saya tahu jawabannya. Pulang saya kuliah di Unhas. Terjadi tabrakan depan Al-Ghazali. Sekarang Universitas Islam Makassar. Berceceran darah di aspal. Saya yang mau pingsan melihatnya. Oh, saya tahu ini jawabannya. Seolah-olah Allah ingin berkata, Dasat, bagaimana kau menjadi dokter? Kamu tidak lihat, tidak bisa lihat darah. Bagaimana kau jadi dokter? Kamu tidak bisa lihat jarum. Saya tidak jadi dokter fisik, saya jadi dokter rohani. Temanku yang lulus jadi dokter, dia tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon, dok kau pulang lebaran. Tidak Ustadz, eh rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh ndak lebaran orang tuamu mahal tiket Ustadz. Saya bilang dalam hati, Alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Makanya, ya, selalu sangka baik kepada Allah. Jangan pernah sakwa sangka. Sudah tes tidak lulus. Percaya bukan itu yang terbaik. Pak Sekda sekarang PJ. Ternyata besok-besok ibu wali kota lain yang dipilih. Bukan itu yang terbaik buat kita. Adik-adik punya pacar kau sudah lamar dia, tidak diterima, percaya bukan itu yang terbaik. Bapak-bapak punya istri, cerewet, suka ngomel, percaya. <laughs> ya, ada kada di sini bininya suka mengomel. Ada. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena kalau dia tidak suka mengomel, pasti bapak selingkuh. Ibu-ibu, suami saya jelek Ustaz. Tidak tahu dilihat dari mana dia gagal Ustaz. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Karena kalau suamimu gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kamu juga jelek. <laughs> ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu, Nabi, Nabi belum lahir sudah yatim. Belum lahir sudah meninggal bapaknya. Nabi tidak pernah melihat wajah bapaknya. Kalau sekarang, meskipun bapak kita meninggal, kita bisa lihat wajahnya. Kenapa? Ada fotonya. Ada videonya. Nabi tidak pernah tampak wajah bapaknya. Lahir Baru empat hari dibawa ke ibu susunya. Halimatus Sadia empat tahun bersama ibu susu. Usia empat tahun baru kembali ke ibunya Siti Aminah. Dua tahun meninggal lagi ibunya. Enam tahun sudah yatim piatu. Diambil sama kakeknya Abdul Muttalib. Baru dua tahun sama kakeknya. Meninggal pula kakeknya. Enam, delapan tahun sudah hilang kakeknya. Diambil oleh pamannya Abu Talib. Sudah menikah perempuan yang dinikahi sudah dua kali janda. Sudah menikah dibagi Allah anak. Tujuh anak beliau. Enam yang meninggal usia belia. Di mata kepalanya sendiri dilihat anaknya wafat. Enam orang. Ada di sini meninggal ibu anaknya enam orang. Ada. Satu aja meninggal anak kita pak. Rasanya kita stres. Nabi enam. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Nabi bukan dibully. Nabi diusir dari kampungnya. Diusir pak. Siapa yang usir? Pamannya sendiri Abu Lahab. Pindah di Mekah. Selesai masalahnya. Tidak. Perang demi perang sampai akhir hidup beliau. Perang pertama perang Badar, nyusul perang Uhud. Siapa yang wafat dalam perang Uhud? Hampir Rasulullah wafat, berdarah bibirnya kena batu. Dilihat pamannya dibelah dadanya oleh Hindun, diambil hamsa, hatinya hamsa, digigit oleh Hindun, dilihat oleh pamannya dianiaya seperti itu. Dan saya tahu bubuhan Banjar tidak ada melihat pamannya seperti itu. Banyak lagi penderitaan hidup Nabi. Tapi Nabi tidak pernah mengeluh dalam hidup ini. Sebagai perusahaan, tentu punya banyak masalah dalam perusahaan itu. Sebagai pribadi tentu banyak masalah. Sebagai umat tentu banyak masalah. Sebagai masyarakat kota Banjarbaru tentu banyak masalah. Tapi ketika ada masalah, Allah perintahkan istainu bisobri wassalah. Sabar perbaiki sholatmu. Andai saja ibu wali kota hadir di tempat ini, saya hanya ingin sarankan, ayo galakkan umat Islam Salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid. Apa kurangnya Banjar Baju ini banding kita Saudi Arabia? Coba tengok Saudi Arabia. Hartanya hanya satu, minyak bumi saja. Tapi di Kalimantan Selatan ini semua ada. Ada gasnya, ada batu baranya, ada nikelnya, ada sawitnya, ada pasirnya yang bisa dijual. Banyak jandanya, Tapi demi Allah, tidak ada orang Saudi Arabia datang ke Kalimantan Selatan menjadi pembantu rumah tangga. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi ke Saudi menjadi pembantu rumah tangga. Padahal sumber daya alam kita lebih banyak. Apa bedanya? Saudi Arabia masyarakatnya rajin berjamaah di masjid. Andai saja saya diberikan kewenangan menjadi pejabat, maka setiap pejabat saya seleksi dulu sholat jamaah atau tidak. Sayangnya politisi kita banyak politisi pencitraan. Kalau mau dipilih, puh, langsung pakai gamis, datang ke masjid, selesai dipilih hilang lagi. Ada kadang begitu di Banjarbaru? Ada? Ada? Ah, pian salah sendiri, kenapa dipilih? Salat jamaah. Ajak salat. Dan dalam filosofi salat itu banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Apa itu? Satu, persatuan. Salat berjamaah kada mungkin lancar kalau tidak bersatu. Maknanya apa? Banjar baru ini kada mungkin bisa maju tidak bisa terkendali dengan makmur sejahtera kalau kita tidak bersatu. Coba lihat salat jamaah. Coba lihat salat jamaah. Bersatu pak, meskipun apa sukumu, bahasa salatmu sama. Coba lihat kalau kita takbir. Bayangkan kalau kita pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam habaib dari Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar datang bubuhan Banjar dia takbir pakai bahasa Banjar Allah ganal bujur datang pula pesertanya jamaahnya dari Kutai Allah pore beneh menyusul orang Bugis dia takbir pakai bahasa Bugis pungalahu ta'ala malopo nah, datang pula penjual nasi padang dia takbir pakai bahasa Padang Allah nan gadang. Terakhir anak dari Jakarta dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Coba bayangkan, itu baru lima suku. Maka maknanya pesan sosial kemasyarakatannya kalau berjamaahnya lancar, mestinya Banjar baru bersatu. Apapun sukumu, apapun bahasamu, apapun rasmu, Mau kamu penduduk asli Banjar, mau kamu Jawa, Madura, Bugis, Sunda, Betawi, datang ke sini. Tidak boleh lagi berpecah belah. Mari kita tegakkan persatuan Indonesia. Berjamaah. Ada kada lihat imam salah. Pernah lihat imam salah baca? Pernah dengar imam salah baca? Pernah? Pernah? Pernah Pernah. Pernah. Ditegur. Ditegur. Tapi siapa yang tegur? Tidak boleh semua dalam masjid tegur. Tidak. Siapa yang tegur? Belakang imam. Namanya muballaga. Tahu muballaga? Itu kalau bapak dengar itu sholat berjamaah di masjid haram. Ada kan kalau biasa as Allahu Akbar. Ada yang teriak di belakang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal ham muballaga. Siapa muballaga? Anggota DPR. Bicara dong. Kalau wali kota salah, anggota DPR jangan kau diam. Karena kalau kau diam, anak STM turun di jalan. Saya senang hari ini ada ketua dewan hadir. Ada anggota DPR kita hadir. Kalau begini pejabat-pejabat kita kompak antara pengusaha, kemudian pemerintah, ulama, kemudian fakir miskin berkumpul dan kompak janji Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakati minas sama'i wal ar Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah coba lihat di dalam masjid kita ini Kata Nabi, apabila negeri suatu negeri mau ber, mau maju, mau sukses, mesti di eh, topang empat perkara. Topang empat perkara ini satu, ilmunya para ulama. Hmm, ada tuan-tuan guru kita hadir. Yang kedua, adilnya para pemimpin. Hmm, ada pemimpin kita di sini. Ada dandim, ada sekda, ada Kap wakapolsek. wakapolres. Yang ketiga, yang ketiga, dermawannya para pengusaha. Ah, ada sifat global. Yang keempat, doanya pakir miskin. Eh, ah, kita lah ini yang pakir miskin. Kalau ini kompak, maka Allah akan turunkan berkah. Itu makna sholat jamaah. Kalau imammu salah, jangan kau ikut. Mestinya ruku dia sujud. Bapak bilang, demi loyalitas saya kepada pemimpin, saya juga ikut salah. Eh, belen-belen namanya itu. Ini biasa yang banyak mental begitu. Biar salah imam dia ikut juga. Ini penjilat. Banyak penjilat di kantor wali kota. Biar salah, siap siap pak, siap ibu. Uh, bujur, bujur banar bu, bujur, bujur. Hei, eh, beleng-beleng ini mana. Maka anggota dewan ngomong. Bagaimana cara tegur imam kalau salah? Mestinya imam ruku, dia pergi sujud. Bagaimana caranya tegur? Oh, imam, salah kau. Oh, tidak boleh pak, anarkis. Bapak begitu imam salah. Oh Pak Imam, salah kau. Tidak boleh. Siapa yang ngomong? Tidak boleh semua ngomong. Karena kalau semua ngomong, bingung mana saya ikuti. Maka yang ngomong, mubalagah. Apa itu mubalaga? Berasal dari kata mubalik. Apa itu mubalik? Berbicara. Itu anggota DPR. Tapi sayang anggota DPR kita banyak yang diam ketika wali kota salah. Banyak yang diam ketika bupati salah. Banyak yang diam ketika gubernur salah. Kenapa? Wane piro. Kenapa banyak yang begitu? Ya satu sebabnya karena dia tidak tahu bicara. Banyak anggota dewan tidak bicara, tak banyak. Ah, anu, ah, ah, oh, eh, eh, Ada begitu. Ada. Siapa yang salah? Sampean. Kenapa? Kenapa ku pilih? Ya. Ketika imam salah, tegur. Tapi tegurnya tidak boleh kau bilang, "Eh, Pak Imam salah kau, batal sholatmu." Ada yang sholat, Pak Imam ruku, mestinya ruku dia pi sujud. Tiba-tiba di belakang dia bilang, eh salah Pak Imam. Yang satu bilang, eh kau juga salah. Yang satu lagi bilang, kau juga batal, kenapa kau bicara? Yang keempat dia bilang, eh, untung saya tidak bicara. <laughs> ya, ketika imam salah, apa yang kita ucapkan? Ketika imam salah, bagaimana cara tegurnya? Bukan dengan mendorong, bukan dengan memaki, eh hey, goblok ini. Tidak, apa yang kita ucapkan? Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita tegur, tapi kita puji Allah. Maka saudara-saudaraku, boleh demo, boleh unjuk rasa, tapi tidak boleh merusak. Kalian yang menyebut nama Allah ketika demo tapi merusak, bertanggung jawab dan kau dicari nanti di akhirat. Sebut nama Allah lalu membakar, Allahu Akbar. Bakar, Allahu Akbar. Pasti Allah marah. Kenapa kau sebut namaku pada saat kau merusak? Saya saja kau sebut namaku pada saat saya meru kau merusak, pasti saya marah. Dasat latif bakar. Dasat latif hanguskan. Pencemaran nama baik. Maka saudara, Banjarbaru mesti kita jaga sama-sama. Kalau kabupaten kita ribut, bukan orang di Makassar yang rugi, tapi kita di kabupaten ini. Tapi bersyukur alhamdulillah bubuhan Banjar aman, gampang mendengar dan gampang taat kepada pemerintahnya. Tapi kepada para pejabat, kalau masyarakat diam, jangan juga dimanfaatkan kediamannya. Kalau mereka diam, jangan juga dibiarkan. Tapi tetaplah menjadi pemimpin yang peka terhadap perasaan. Oh, masyarakat saya banyak yang begini. Ayo turun ke jalan. Turun ke jalan, lihat masyarakat kita. Karena kalau tidak, kita khawatir nanti akan seperti di Makassar, seperti di Nepal. Dan kalau itu sudah terjadi, kata pepatah dulu, Kalah jadi abu, menang jadi arang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, poin keempat. Ketiga yang ingin saya sampaikan. Setelah ada masalah, bersabar, perbaiki sholat, dan yang keempat, berdoalah. Minta pertolongan Allah. Kalau ada masalah, minta pertolongan Allah. Rasulullah penuh dengan masalah dalam hidupnya, tapi beliau tidak pernah kita dengar galau. Maknanya ketika ada masalah, perbaiki solat, tingkatkan kesabaran, minta tolong kepada Allah sesuai janji Allah. Udu'uni astajib lakum. Minta ku kepadaku, pasti saya kabulkan. Selamat ulang tahun Sipa Global Group. Mudah-mudahan semakin sukses dalam usaha. Amin. Dan kepada bubuhan kita semua masyarakat, semoga Allah berikan hidayah dan pertolongan kepada kita untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Orang Demikian. kaya, mati. orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, mati. ustadz. Kenapa keras sekali? Orang kaya, mati. orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti bukan mati yang jadi masalah. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun. Kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat mati kafir, hobi aklil haram. Suka, hobi, senang memakan barang haram. Salah satu di antara barang haram itu menerima serangan fajar ketika pilkada kemarin. Uh, kau semua pelakunya. Bu, ibu, Baru-baru kan kita lihat anggota DPR kan joget-joget. Ya. Ya. Bagi saya biasa, tidak perlu saya marah. Kenapa? Memang dia artis. Siapa suruh kau pilih artis? Iya. Anggota DPR kita kalau mau dipilih, datang dia ke lorong-lorong. Pakai songko, pakai peci, pakai gamis. Kalau perlu keluar masuk masjid berjamaah, sama-sama kita bubuhan banjar. Sama-sama kita orang Bugis. Ada masalahmu, ini kartu nama saya. Telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Makanya kemarin sebelum pilkada, sebelum pilcalek, saya selalu teriak-teriak di mimbar tabli akbar. Jangan kau pilih karena 300 ribu. Kau tidak akan kaya dengan 300 ribu. Jangan kau pilih karena 300 ribu. Kau tidak miskin dengan menolak 300 ribu. Namun yang pasti ketika kau terima 300 ribu. Menentukan masa depan bangsamu yang akan datang. Ah, terbuktilah kau lihat sekarang. Apa? Makanya tidak usah saling menyalahkan. Ke depan 2029 jangan kau pilih karena popularitasnya. Jangan kau pilih karena isi tasnya. Jangan kau pilih karena surveinya, tapi pilihlah karena moralitasnya. Bisa Ibu? Bisa. Kenapa cuma 17? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan Innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Dia godanya kita, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Lebih kau nonton di YouTube. Tidak usah kau datang, capek, baru saja kau datang cari nafkah. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kau tidak dengar ceramah. Kada usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Ini bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang. Bukan lagi godaan setan, kau sudah jadi setan. Ibu-ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa kau yang teriak? Simpan HP-nya, Bu. Bu. ada deh simpan HP, bisa? Ustadz, kita mau rekam, kalau Bapak Ibu yang rekam gambarnya tidak jelas. Suaranya bising. Tapi kita mau dengar nanti kalau pulang Ustadz. Jangan cemas, Itu ada kamera saya bawa dari Makassar. Nih, nih, nih. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz, don't worry. Nonton YouTube saya, Tablik Akbar Universitas Lambung Mangkurat. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa ibu? Eh, daripada kau follow artis. Ayo, adik-adik cowok, apa kau dapat kalau kau follow artis? Apa kau dapat? Hah? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Eh, ne ne ne ne ne. Habis amalmu. Ya. Yeah. Saya heran artis yang kontennya ndak jelas. Hai hey guys, kita lagi makan kepiting Alaska guys. Harganya 3 juta. Dia kirimi kau. Hai guys, kami lagi di Jepang guys. Dia ajak kau pergi Jepang. Apa gunanya kau nonton konten begitu? Kalau kau konten agama, kau ikuti ulamamu. Satu, kau angkat harkat dan martabatnya. Dua, kau dapat ilmunya, bisa kau ibadahmu sempurna. Tiga, kau sebar di grup-grup WhatsAppmu, dapat kau amal jariah. Maka yang belum follow das atlatim. <laughs>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 Tanding boleh kada? Boleh. Kita tanding mana lebih kencang suaranya mak-mak dengan bapak-bapak. Boleh ya? Ah, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu ini mak-mak, ras terkuat di bumi. Sen kanan kada belok. <laughs> ayo, ayo, ayo. Ya, laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu mak-mak nih. Ayo selawat. Salatullah. Salatullah. Alat rasul salatullah ala yasin Masya Allah nilainya 9,5 Nah ibu-ibu diam sekarang bapak-bapaknya Ya ibu-ibu diam ya Ayo jangan merasa jenis kelamin laki-laki Jangan mempermalukan jenis kelamin kita Ayo ya, Ayo, ayo. Salatullah. Ulang, ulang, ulang. Ah. Ayo, ayo. Eh. Salatullah. Sah. Allah. Itu mau poligami. Ya. Lobet macam ini. Ah. Nilainya 9,2. Ibu bapak diam, ibu bapak diam kita dengar di atas. Kan? <laughs> Ayo para guru besar ya, kita dengar ini ada beberapa profesor. Ayo. Salatullah. Salatullah. Rasulullah. <laughs> Nilainya 9,9. Eh, beliau yang undang saya, Bu. Ayo kita rame-rame yuk semua ayo salawat bareng-bareng yuk. Yuk. Ayo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin ala yasin Masya Allah Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Teristimewa yang mewakili Rektor Universitas Lambung Mangkurat Bapak pemban eh, Wakil Rektor Tiga eh, Ya pokoknya Wakil Rektor ini hebat ini wakil rektor sebab beliau bisa mewakili rektor. Sementara rektor tidak bisa mewakili beliau. Kan ya, alhamdulillah ya. Yang kita hormati guru kita Said Akil, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Juga hadir saya pimpinan saya dari Universitas Hasanuddin ya, Wakil Rektor 1 Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD. Ini ini guru saya dari Unhas. Jadi saya harus pidato baik-baik supaya saya juga cepat dikasih profesor. <laughs> Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hadirin sabarataan yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bilang begini, dalam dirimu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu sehat, sehat seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal daging itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya, apa gerangan segumpal daging itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, dialah kalbu. Sudah bagus tadi kok atak-atik lagi. Ini sentimen pribadi sama saya ini. Apa gerangan? Bu, kalbu. Bahasa Indonesianya hati. Bahasa populernya nurani. Berarti pengendali utama baik tidaknya sifat seseorang dari hatinya. Kalau hatinya sehat, insya Allah tutur katanya lembut. Perangainya menyenangkan orang. Kehadirannya menggembirakan orang. Sebaliknya, kalau hatinya sakit, tutur katanya ketus. Kelakuannya merugikan orang. Kehadirannya merugikan orang. Maka pertanyaan buat kita, kita yang hadir di tempat ini, hatinya sehat atau sakit? Uh, cepat betul. Sebelum jawab sakit sehat, kita harus tahu dulu apa saja penyakit-penyakit hati itu. Setelah itu di cross check, cocokkan. Oh ini saya kena, oh ini tidak. Setelah kena, obati. Kalau tidak, alhamdulillah kita tingkatkan. Ini penyakit hati penting. Karena di akhirat kelak, tuan-tuan, tidak ada orang masuk neraka karena penyakit jasmani. Kenapa kau masuk neraka? Asam lum, asam lambung Tuhan. Tidak ada. Kenapa masuk neraka? Ya, kolesterol. Tidak ada. Masuk neraka karena penyakit hati. Dan pentingnya ini penyakit hati coba lihat. Ya. Pian bawa mobil dari Batu Licin ke Banjarmasin. Yang nyetir tangan, gas, rem kaki. Yang melihat rambu lalu lintas, mata. Yang berpikir sepanjang jalan, otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. <laughs> iya toh? Bujur? Bujur? Nah, di kampus Universitas Lambung Mangkurat, Pak Rektor mau bikin pengumuman yang menulis tangan yang melihat salah ketik, mata. Yang berpikir diksi yang cocok, kalimat yang cocok, otak. Tapi begitu pengumuman, apa kata announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada perotakan, perotakan. Ya, berarti memang hati ini penting. Penyakit hati apa saja? Kita lihat dulu. Satu, penyakit hati yang paling besar adalah syirik menyekutukan Allah. Saya yakin bubuhan Banjar kada ada lagi menyembah selain Allah. Tidak ada lagi menyembah batu, tidak ada lagi menyembah barang-barang antik, tapi yang dia sembah apa? Jabatan. Menjilat. Mau jadi kepala dinas menjilat hilang harga diri. Mau jadi wakil rektor menjilat hilang harga diri. Mau jadi pejabat, iya, iya, nggi, nggi, nggi. Bucur, bucur, ban, Ya. Saya kasihan lihat kadangkala ada orang tinggi sekolahnya sampai keluar negeri sekolah hanya karena mau dapat jabatan dia hilangkan akal sehatnya, menjilat, menjilat, menjilat. Negara kita ini salah satu sebab hancurnya negara kita kalau pejabat dikelilingi tukang jilat. Kalau wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden di sampingnya adalah para penjilat, maka rakyat pasti akan tertindas dan senjara. Hmm, penjilat. Apalagi saya yakin tuan-tuan tidak akan menyembah selain Allah, tapi kadangkala apa yang kita sembah, kalau kita mau jadi pegawai, kalau kita mau dapat kerja nyogok, Mau jadi polisi nyogok. Mau jadi ASN nyogok. Apa kau sogok 500 juta untuk jadi pegawai? Mana ada pegawai tidak ada utangnya di koperasi? Coba tanya carikan saya. Pegawai negeri mau kaya pasti korupsi. Kenapa kau tahu? Saya pegawai negeri. Gaji saya 9 juta. Banyak dong? Enggak. 9 koma gaji saya. Uh, banyak betul Ustaz. Iya, maksudnya apa? Tanggal 9 sudah koma. Nyogok sampai 500 juta untuk jadi pegawai sampai pensiun kau tidak bisa kembalikan 500 juta itu. Pegawai negeri itu kan kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 makanya apa? Sari laut. 11 sampai 20 turun sedikit sari mie. 21 sampai 30 sari don. Ya, ada deh mahasiswa. Kalian kalau selesai jangan selalu cita-cita jadi pegawai negeri. Cita-citamu jadi pengusaha. Kalimantan Selatan ini kaya dengan sumber daya alam. Jangan kau menjadi tamu di negerimu. Kau belajar dengan baik, kelola sumber daya alammu. Jangan sampai jalanmu jelek. Pegawai negeri, apa pegawai negeri? Apalagi yang kadang-kala kita sembah pejabat kita. Satu, penyakit hati, syirik. Karena waktu terbatas. Dua, penyakit hati apa? Sombong. Apa itu sombong Ustaz? Pakai barang mahal, belum tentu. Pian dikasih hal rejeki yang bagus, pakai emas, boleh. Kalau perlu ibu pakai emas, ikat di sini jidatmu. Tulis emas murni. Boleh, boleh. Karena namanya perhiasan. Bapak punya rezeki pakai baju mahal silahkan. Sombong belum tentu. Bapak punya rezeki pakai baju krokodil. Tahu krokodil cabuaya. Itu katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu kepalanya menghadap keluar. Buaya darat. <laughs> Ayah, pakai silahkan. Lalu kapan dia sombong? Sombong kata Nabi dua penyebabnya. Satu, menolak kebenaran. Dua, nganggap enteng orang lain. Itu sombong. Ibu pakai emas, boleh. Itu rezekinya ibu. Kapan sombong? Menghina orang di samping. Eh, ikam kau tahu kada ini? Kada. Apa kerang? Ini, ini emas ini 20 juta. Pian kada bisa beli. Ah, sombong. Nganggap remeh orang lain. Yang kedua, menolak kebenaran. Ada orang beritahu, Masuk baru masuk jadi selesai jadi dokter, dia sudah profesor. Dikasih tahu Prof, ini yang benar sekarang. Apa tahu apa kau? Sombong. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan. Tadinya mengenal Nabi sebagai orang yang jujur. Tadinya mengenal Nabi orang yang baik, ahlaknya sampai diberi gelar Al-Amin. Tapi setelah dilantik menjadi Rasul, 40 tahun Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan akhirnya membenci Nabi bukan karena ahlaknya Nabi, karena dia merasa Bani Hashim rendah. Mereka merasa keturunan Abu Jahal lebih mulia daripada Bani Hashim. Sombong. Apa yang menyebabkan orang sombong? Empat. Kata Nabi, penyebab datangnya sombong. Satu, bertambahnya harta. Yang tadinya miskin, tiba-tiba dapat pembebasan lahan. Dibeli sama perusahaan, langsung kaya, sombong. Temannya setan. Apa yang kamu mau sombongkan dengan hartamu? Allah titipkan satu penyakit dalam hartamu, banyak duitmu tapi tidak bisa ada kau makan. Duitmu miliaran tapi dilarang makan nasi. Ada yang begitu? Ada. Ada ibu? Ya kok dokter, Pak Haji. Jangan makan nasi Pak Haji. Jadi apa yang bisa saya beli? Ubi rebus. Duitnya 20 <laughs> miliar makan ubi rebus. Apalagi kata dokter Pak Haji, selama Haji aktif tidak pernah kena matahari. Tolong Pak Haji nanti besok mulai pagi jam setengah tujuh keliling di kompleks ya, jangan pakai baju supaya kena matahari. Apalagi dok, pakai celana pendek ya supaya kena matahari juga pahanya. Apalagi dok, jangan pakai sendal. Jangan pakai peci. Jalanlah dia setengah tujuh sampai jam sembilan. Keliling di kompleks, tidak pakai baju, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? <laughs> Kaya sombong temannya setan. Apalagi penyebab datangnya sombong kata Nabi bertambahnya ilmu. Oh bertanya banyak gelarnya profesor, doktor, esos, SAG, MSI, psd. Yang kulihat saya. Ada ilmuwan sombong? Ada. Ada pencerama sombong? Ada. Mana yang tidak mau menerima perbedaan pendapat? Tiga, apa mau sombong? Ini Ustadz Dasat. Merasa punya ilmu, gelar banyak, mau sombong. Tapi saya? Saya bisa begini karena ada penonton. Coba kalau tidak ada penonton saya, biar hebat ilmu saya kalau tidak ada yang nonton. Di sini saya ceramah sendiri, berapi-api satu jam. Tidak ada yang nonton. Lewat Pak Rektor. Sudah lama sakit itu Ustaz. Apa yang kita mau sombongkan? Dengan ilmu. Wa ma utitu minal ilm illa qalila kata Allah. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Adik-adikku yang baru belajar agama, hormati perbedaan pendapat. Kalau kau menganut satu pendapat namanya manhaj, silahkan kau amalkan, jangan kau hina orang sesama muslim. Kamu mau maulid silahkan, tidak mau maulid silahkan. Tapi jangan saling menghina, jangan saling melecehkan. Kita sama Nabi, sama rukun Islam kita, sama rukun iman kita, sama kiblat kita, sama Ka'bah kita, sama Tuhan kita. Kalau berbicara soal fikih, jangan kau bertanya empat kali empat berapa karena satu hanya satu choice-nya hanya 16. Tapi Allah tidak akan menanyamu empat kali empat. Allah akan tanya enam belas kamu dapat dari mana. Boleh saja lima belas tambah satu. Boleh tujuh belas kurang satu. Yang penting jumlahnya enam belas. Banyak sekarang baru belajar di Youtube. Seolah-olah dialah pemilik surga dan neraka. Adik-adik terutama ini yang baru belajar. Yang menggelari namanya kelompok hijrah. Modal jenggot celana jingkrang. Saya dibilangi Ustadz Bid'ah, Ustadz stand up. Saya ditanya Ustadz, kenapa ceramah suka kasih ketawa? Saya bilang, Pak, saya bukan memberi hidayah. Paling tidak saya membuat mereka terhibur supaya mereka tidak mencari maksiat untuk dapat hiburan. Berbeda pendapat biasa. Jangan saling menghina. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Allah titip satu penyakit dalam dirimu, pikun. Mana ada obatnya itu pikun? Ada ada cerita wallahu alam benar atau tidak ini. Guru besar ketika usianya sudah 70 tahun setiap mau pergi mengajar diprotes sama istrinya. "Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir dua minggu tidak pernah lagi kau cium jidat saya." Kata dalam hati suaminya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Apa kau mau sombong? Kalau Allah cabut ilmumu, tidak bisa kau bedakan mana istri, mana pembantu. Jangan juga dicontoh modus. <laughs> Pura-pura, eh, saya kira mamamu nak. Apalagi penyebab datangnya sombong. Bertambahnya popularitas. Empat ini kata Nabi, pemicu datangnya sombong. Tapi paling tidak kalau dia punya empat ini orang masih maklumi. Kaya, ada jabatannya, gagah, terkenal, tinggi ilmunya, sombong. Orang masih bilang, ya wajarlah dia pejabat, kaya, banyak duitnya, pintar. Tapi kalau sudah bego, jelek, tidak terkenal, miskin, sombong lagi ya. <laughs> Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan dan puncak kesombongan sesungguhnya adalah mereka yang mengabaikan sholat. Puncak kesombongan adalah mereka yang enggan mendirikan sholat. Ibu-ibu, bu, anggota tubuh paling mulia dalam diri kita apa? Kepala. Anda bercanda, dorong kaki saya masih ketawa. Dorong perut saya, saya masih kesenyum. Dorong pantat saya, masih saya melirik. Tapi jangan kau coba-coba dorong kepalaku. Eh, kurang ajar ini. Kenapa? Yang mulia ada kepala. Sebaliknya, anggota tubuh yang hina, kaki. Ibu kasih saya duit pakai kaki. Eh, ada saat 5 juta. Saya boleh. biar saya miskin jangkau hina saya, saya tikam kau. Kenapa? Kehinaan ada pada kaki. Tapi demi Allah, ketika kalian berhadapan dengan Allah, ketika kau sujud, Kepalamu yang mulia, rendahkan sehina kakimu. Karena kau berhadapan dengan Sat yang maha kuasa dan maha mulia. Itulah sujud. Jadi kalau ada orang yang tidak mau sholat, itulah puncak kebesaran sombongnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa alasanmu tidak mau sholat? Hmm. Oh itu alasannya perempuan haid. Tiga kali haid satu bulan. Kenapa tidak sholat? Haid nah. Kenapa tidak sholat? Datang bulan. Ya itu aja itu. Ala ibu-ibu, kenapa belum sholat? Suaminya, biasanya kau haid cuma lima hari. Ini tujuh hari belum sholat, belum bersinah. Bohong, masih ada sedikit-sedikit. Bohong kau, apa bohong? Saya kasih lihat kau. Eh, beleng-beleng. Ibu, hei, ada bubuhan bugis di sini? Oh, kada manahan. Memang jago ini orang bugis. Oh. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi kota baru, banyak orang Bugis. Saya pergi lagi ke Pagatan, lagi banyak orang Bugis. Saya pergi Kalimantan Timur, banyak orang Bugis. Saya pergi Sabah, Sarawak, Malaysia, banyak orang Bugis. Saya pergi Singapura, ada Bugis Street. Begitu saya masuk penjara, banyak orang Bugis. Karena manahan, bujur banar. Eh, yang orang Bugis. Kalian merantau meninggalkan tanah kelahiran untuk apa? Cari dunia. Kuliah kau cari dunia. Bohong, munafik kalian. Kita saya juga kalau bukan karena dunia. Lalu siapa yang punya dunia? Maknanya tidak mungkin dunia dalam genggamanmu kalau yang punya dunia kau jauhi. Maka wajar 30 tahun kau merantau dari Sulawesi Selatan sampai sekarang kau tidak bisa lepas dari kredit Sampai sekarang kau tidak punya rumah. Kenapa? Yang punya kuat dunia kau tinggalkan. Saya akrab sama Pak Rektor. Saya datang ke sini ke Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Eh Pak Ustadz apa kabar? Saya ada di bandara ini. Saya mau keliling-keliling cari teman-teman saya orang Bugis. Tapi saya tidak ada mobil. Kata Pak Rektor, tenang Pak Ustadz. Saya memang lagi di Jakarta, tapi tidak usah cemas. Rektor telepon ajudannya. Ajudan, siap Pak Rektor, Prof. Itu ada Ustadz Dasat di bandara. Tolong kau jemput, bawa mobil paling baik, full tanki, jangan lupa kasih pembeli hadiah. Contoh. Ini biar contoh sembuh cemburu juga. Hah? 30 <laughs> menit kemudian datang ajudan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ajudannya Pak Rektor. Ini ada mobil. Silakan pakai full tanki. Ini sebagian pembeli oleh-oleh. Contoh. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada kawan saya bubuhan Bugis. Datang juga ke, ke Banjarmasin. Begitu mendarat, Assalamualaikum Pak Rektor. Tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat, tidak pernah dengar namanya. Pak Rektor, pinjam mobilnya Pak Rektor. Siapa ditelepon Pak Rektor? Siapa? Polisi. Tangkap itu Pak Polisi. Penipu itu dari Sulawesi. Tidak kenal kok tiba-tiba pinjam mobil. Siapa sih penipu? Tangkap. Begitu juga sedulur-sedulur. Pian semua. Kada pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalahmu. Ya Allah capek sudah saya hadapi. Ya Allah. Rasanya gelap hidup saya ini. Ya Allah capek saya hadapi hidup ini. Allah berfirman. Malaikat. Karena dia sudah capek hidup. Cabut nyawanya. Maka saudara-saudara, adik-adik, perbaiki sholat. Saya bukan mau takabur dan membanggakan diri. Ini yang bicara sekarang, 16 tahun saya susah payah di Makassar. Saya pernah menjadi tukang cuci keliling. Dari Jalan Harimau saya naik sepeda BMX ke kompleks ini Antang. Menjadi tukang cuci hari Ahad. Saya datang mencuci ke keluarga-keluarga saya. Saya cuci pagi hari, saya tunggu kering, sudah itu saya setrika. Sore selesai semua saya setrika, saya naik sepeda lagi dari Antang ke Jalan Beringin, daerah Todopuli, untuk ngajar ngaji keliling. Saya pernah menjadi pegawai catering, catering abal-abal. Bapak Reza orang bau-bau, almarhum. Saya bilang sama Bapak Reza, Daud usah kau gaji saya. Kasih makan saya sama adikku dua kali satu hari. Saya bawa pakai motor, motornya Bapak Reza, Bawa ke bank-bank. Setiap saya mengajar termasuk pekan ini di PIS 2 Sospol PIS 3 lantai 2 207 saya pernah keluar dari kelas saya ditunjuk sama senior saya kau tidak malu-malu dah saat bajumu baju cakar semua kau pakai saya tidak malu waktu itu saya kadang kala jalan kaki sekolah dari jalan harimu ke jalan cakalang saya mampat saya pernah jadi loper koran saya pernah cleaning service membersihkan empat toilet jalan Mapanyuki saya bilang tidak usah gaji saya. Cukup kalau ada undian umroh kasih masuk namaku. Mudah-mudahan saya dapat umroh. Sampai bubar itu kantor saya tidak dapat. Tapi saya tidak pernah putus asa. Saya pegang janji Allah. Udu'uni astajib lakum. Berdoa kau kepada aku pasti saya kabulkan. Tapi mustahil Allah kabulkan doamu kalau kau tidak sholat. Saya pelihara sholat saya. Kalau dengan izin Allah. Dulu saya jadi cleaning service, mau umroh. Alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri, mengumrohkan orang. Dulu saya cari beasiswa, saya sekarang memberi beasiswa. Dulu saya dihina kawan saya yang dia bilang baju cakar. Alhamdulillah tiap tahun Ramadan saya kasih zakat. Apa resepnya? Pegang dunia yang punya dunia. solat. Apa susahnya Allah kasih kamu lunas hutangmu? Apa susahnya Allah kasih kamu mobil? Apa susahnya Allah kasih kau dunia? Apa yang kamu minta Allah tidak butuhkan. Kamu minta sama handphone sama saya tidak mungkin saya kasih. Kenapa? Saya juga butuh handphone. Ustadz minta mobilmu, pret. Saya juga butuh mobil. Kau minta kepada Allah apa yang kau minta Allah tidak butuhkan. Dan hebatnya semakin kau minta semakin Allah senang. Berarti kau mengaku hamba. Ada-ada sekalian yang lagi sekolah, lagi mencari masa depan. Wala asumir rauhillah kata Allah. Jangan kau putus asa. Saya berikan kamu apa yang kamu mau. Dengan catatan, pelihara sholatmu. Ibu-ibu berdoa. Ya Allah jadikan saya anak soleh. Tidak usah kau cari air berkah. Ustadz, ini nah barakah Ustadz. Kau kasih setengah mati kita. Kau datang sepuluh orang, terakhir Ustadz. Terakhir Ustadz. penerang hati, pret. Belum tentu yang doakan kamu ikhlas. Belum tentu dia kenal kamu. Lebih baik kau mengadu kepada Allah dalam sholatmu. Ya Allah capek saya jadi orang miskin. Kau larang saya minta-minta maka saya datang kepadamu menagih janjimu ya Allah. Lunasi utang saya ya Allah. Saya bangun masjid baru-baru. Masjid saya, rekening saya diblokir. Ya kan ibu? Malamnya saya mengadu kepada Allah. Ya Allah jangan kau kasih malu saya. Bayar utangmu ya Allah. Saya bukan punya rumah. Ini rumah ibadahmu. Bayar utangmu. Jangan kau kasih malu saya. Didengar rupanya itu video saya sampai ke presiden. Presiden perintahkan kepada kepala BPATK ketemu saya. Buka tanpa bayar. 120 juta orang dibuka rekeningnya. Itu namanya kekuatan doa. Kecil buat Allah kasih bu. Ibu-ibu. Bisa ndak hamil perempuan ndak pernah disentuh laki-laki? Bisa kalau Allah mau. Siti Maryam Cuma sekarang banyak perempuan mau sama Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya. <laughs> Beleng-beleng. Bisa tidak laki masuk orang dalam perut ikan? Bisa kalau Allah mau. Nabi Yunus. Bisa tidak orang dihidup bakar dalam api sangat besar bisa hidup. Bisa kalau Allah mau. Nabi Ibrahim. Kalau Allah mau. Caranya supaya Allah mau. Sholat. Ya Allah perbaiki hidupku. Allah dengar itu doamu. Maka Allah jawab, hayya alal fala, sini saya kasih kamu apa yang kamu mau. Itu makna hayya alal fala, sini kamu, saya kasih kau ibu apa yang kamu mau. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Eh sudah Allah katakan uruslah itu pembelimu. Sombong puncak kesombongan adalah melalaikan sholat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, banyak penyakit hati tapi waktu terbatas. Kalau sudah sakit hati bagaimana cara mengobatinya Ustaz? Quran mengatakan, "Ala bithikrillahi tatma'innul qulub." Bersikir hatimu akan menjadi tenang. Salah satu sikir itu adalah kiraatil Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan lomba seperti ini bukan sekedar mencari juara, tapi menjadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Juara baca Quran penting, tapi yang jauh lebih penting adalah juara mengamalkan Quran. Juara menghafal Quran istimewa, tapi yang jauh lebih istimewa adalah mengamalkan hafalan Quran kita. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan yang hadir di tempat ini. Allah bukakan hatinya. Allah bersihkan hatinya. Allah jadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ambil itu makan gizi gratis. Hah? Yang mestinya 10 ribu tinggal 6.500. Karena dipotong sama kepala dinas. Dipotong sama tim sukses. Dipotong sama calo. Akhirnya yang tang nah makan anak tak makanan basi. Ini yang begini. Kau bisa lolos tahun ini. Kau bisa lolos 10 tahun tapi begitu kau tidak ada jabatan baru diperiksa, masuk penjara. Apa itu nikmat? Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak, nama surah yang paling pendek dalam Quran. Ayo. Hah? I, apa nama surahnya? Oh, macam mana paling tahu ya Masya Allah. Bujur, bujur banar. Inna a'taina kal kawthar Itu ayat kita hafal tapi ternyata dia kena diri kita. Ya. Hikmah ayat ini ayat pendek, surah paling pendek. Kenapa? Karena apa yang dijelaskan itu pendek kita miliki. Pertama, Inna kal kautsar. Itu Allah Muhammad kasih kau nikmat sangat banyak. Haji Nasir, Masya Allah saya baru masuk rumahnya tadi. Bede, de, de, de. Saya bilang orang bugis memang ini. Ah, Masya Allah. Makin saya masuk, dia kasih kenal lagi saya. Ini biniku yang kedua. Wey. Masya Allah. Eh. Banyak duitnya, banyak juga bininya. Masya Allah. Eh. Hebatnya lagi akur. Dan dengar ibu-ibu ini dua ini, yang satu dua, Nabi sudah janjikan surga. Masya Allah. Sudah sorga di dunia, rumahnya mewah, banyak uangnya, insya Allah masuk sorga lagi. Daripada kita yang cuma ngontrak-ngontrak, suami jelek, istri penenakan satu lagi. Ah! Masya Allah. Oke. Okay. Prof Jaya. Saya mau tanya Ki. Kira-kira kalau Allah kasih Ki harta yang lebih banyak dari ini. Istri empat. Nah, istri empat. Umpama. Jangan kita kita sekali, Prof. Ah. Iya. Masya Allah. Jadi, umpama. Oke, jami paling empat. Rezeki banyak. Tapi Allah langsung kasih kistrok. Lumpuh. Bisu. Tuli. Mau kira-kira, Prof? Tidak mau. Tidak mau. Ibu-ibu, Allah kasih ki tiba-tiba rezeki emas 50 kilo. Mau ki, Bu? Mau? Tapi langsung lumpuh. Kena serangan jantung. Mau ibu? Berarti jangan selalu berpikir harta itu nikmat. Mana tadi yang calon sekda? Mana? Baru calon. Oke lah, langsung bapak langsung besok diangkat jadi sekda. Tapi begitu langsung diangkat sekda, sorenya langsung kena ginjal. Mau? Mau? Berarti nikmat itu bukan jabatan. Iya. Apa lagi? Ibu, mau saya kasih mobil? Mau? Mau? Tapi begitu pegang kuncinya, langsung lumpuh tidak bisa bergerak. Mau? Mau? Berarti, tak pahangi madeceng. Tak pekesingi tak. Ya resengnya nikmat, tenia duit bawang. Ya nikmat, tenia waram parap bawang. Tapi nikmat paling berharga, afiat. Sehat itu Haji Anas. Jago dulu itu jago. Tapi ma Tony nak kenal asa. Iya tuh Haji? Iya. Saya pernah sakit ibu. 6 bulan tidak bisa ceramah. Ternyata nikmat itu sehat. Apa cukup itu nikmat sehat? Mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, mulut bisa bicara. Apa cukup? Tidak. Nikmat yang paling mahal iman. Tepuk. Melaku oleh contoh. Ada orang paling kaya. Sampai sekarang kekayaannya masih dicari di Mesir. Tinggi jabatannya. Jabatannya raja. Istananya dilapisi dengan emas. Bininya banyak. Kenapa kan ibu-ibu nak sensitif sekali? Eh bu, dengar baik-baik. Biar mau suamimu kawin sampai 10 kali, kalau Allah tidak kasih jodoh, tidak jalan. Ini mau sekali saya punya istri lima. Tapi tidak dikasih Allah. Kenapa? Mamanya cek berdoa. Ya Allah cukuplah saya istrinya dah saat latif. Selesai. Nah biar kau periksa HP-nya suamimu. Kalau Allah kasih jodoh, Tidak ada gunanya kau awasi HP-nya. Apa gunanya kau HP-nya Nuja? Apa gunanya kau awasi HP-nya? Nah, apa tujuanmu kau awasi HP-nya? Kau periksa HP-nya, nah kasih kau satu dua nah sembunyi di mobilnya. Kenapa kau tahu? Saya pelakunya. Eh, bo, Eh. Dia kaya, raja, terkenal, cakep, tapi dia gagah Tidak nah. ada imannya. Maka Allah hinakan. Dialah Fir'aun. Maka pejabat, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur. Presiden, wakil presiden yang sombong, angkuh, menyalahgunakan jabatan, nanti dikumpul sama Firaun di neraka. Bukan ini, bukan ini, bukan bukan. Saya tidak sebut tadi, saya tidak sebut. Oh ini orang baik Pak. Meskipun beliau bukan Bugis, tapi dihadiri acara acarata. Daripada pejabat Bugis tidak datang sama kita. Ya toh? Masya Allah. Eh, Bu, berarti maka Allah katakan inna a'taina kal kausar megala pak bereku lawaleko kenapa kita miskin karena kita selalu merasa harta itu uang harta itu kebun harta itu deposito harta itu emas nah biar ada semua itu kalau ndak ada nyawamu tamak kok maka jangan selalu merasa miskin. Saya kaya. Apa kekayaanku? Banyak temanku. Meskipun saya tidak banyak duit, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Bujur kalau? Bujur. Hah, ada Haji Anas. Hah? Ada Haji Nasir. Ada masalah Haji? Eh, gampang Ustaz, transfer. Contoh, contoh gini. Nggak tahu ini nanti ada betulkah? Iya toh. Eh. Maka nikmat itu bisa berupa teman. Nikmat itu bisa berupa waktu. Nikmat itu paling banyak sehat. Makanya kita selalu diingatkan dalam surah Ar-Rahman, Pabi ayyi ala'i rabbikuma riba. Coba kita hafal semua tapi kita tidak maknai. Maka ibu-ibu, kenapa banyak terpi, terlilit pinjol? Hah? Kenapa terlalu banyak orang banyak utangnya? Bukan karena tidak ada nikmat Allah kasih, tapi karena selera hidupnya yang terlalu tinggi. Betul-betul kau semua ini kepelak Hmm. Apa maksudnya Bu? Apa maksudnya? Bu, maksudnya kalau Adam itu jilbab sepuluh syukuri. Ada bila marita dua, jangkit lagi mau tambah. Biasa banyak ibu-ibu ustadz, banyak sekali utangku. Berapa lemarita? Apa hubungannya Ustaz? Jual itu karena biar tidak ada lemarimu bisa jago hidup. Ustaz banyak sekali utangku. Berapa motor motormu? Semua anakmu punya motor? Iya. Jual nih, bisa jalan. Yang penting tidak ada utangmu. Hmm, paham? Cukup itu? Oke, okay, selesai mi. Ya. Oke. Sudah paham makna ayat pertama? Inna a'taina Ayat kedua, fasalli li rabbika. Kalau Allah kasih kamu nikmat, banyak Allah kasih kau nikmat. Nikmat itu seperti apa nikmat saya? Nikmat populer, itu nikmat. Saya tidak banyak uang, tapi saya populer. Karena populer, banyak uang. Nikmat itu pendidikan, nikmat itu sekolah. Karena ada sekolah, Allah kasih rezeki yang lain. Kau kira jabatan nikmat? Berapa itu pejabat ditangkap? Uh. Hmm. Hah, mau jadi gubernur habis 500 miliar. Hah? Berujung ditangkap KPK. Ini mi aslinya orang beleng-beleng. Eh, masuk pilkada 500 miliar uang habis. Berujung ditanggap KPK. Apa itu nikmat? Azab pacalla bahasa Ugina. Saya ada uangku 500 miliar, ngapain saya jadi pejabat? Saya bangun masjid 10 miliar sudah paling cantik itu. Saya pakai sogok mamanya cek 10 miliar. Supaya dia kasih KSK kawin lagi. Eh, masih ada 480 miliar. Coba saya pakai pergi bulan madu 20 miliar, masih ada lebih 400 miliar. Saya buka usaha 100 miliar, saya bisa perintah politisi kalau ada usaha aku. Apa jabatan itu nikmat? Belum tentu. Kapan jabatan nikmat? Kalau dia mendorongmu masuk surga. Tapi kalau dia dorong kamu mengkhianati rakyat, Kau bohong. Kau ambil itu makan gizi gratis. Nah, Yang mestinya 10 ribu tinggal 6.500. Karena dipotong sama kepala dinas. Dipotong sama tim sukses. Dipotong sama calo. Akhirnya yang tang, nah makan anak tak makanan basi. Ini yang begini, kau bisa lolos tahun ini. Kau bisa lolos 10 tahun. Tapi begitu kau tidak ada jabatan baru diperiksa, masuk penjara. Apa itu nikmat? Apa itu nikmat? Maka jangan selalu kamu merasa tidak ada nikmat. Degaga kesik nggak puang Allah talap Nikmat itu diantaranya istri yang soleha, Nah biar banyak uang kalau istrimu pan rasu-rasu. Tekon lisu, lisu kok. Yolo kesi, yolo. Ada tekon lisu. Ada begitu di sini istrinya. Ada. Ada. Berhenti kok jadi laki-laki. Ya Sudah. Maka ibu-ibu jangan selalu merasa miskin Jangan selalu merasa de gaga pamasena puangi, de gaga nalenga pungalatala, latala. Uh, megala de naleki pungalatala. latala. Itulah ayat sehingga dikatakan, kamu tidak bisa menghitung nikmat yang saya kasih kau. Maka kata Allah, setelah saya kasih kau begitu banyak nikmat, syarat yang ayat yang kedua, inna a'taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar maka dirikanlah sholat. Kalau kau bersyukur, sholat. Kenapa Allah tidak katakan maka berpuasalah, maka berhajilah? Kenapa Allah tidak katakan kalau kau bersyukur hajiku. kalau kau bersyukur puasaku. tapi dikatakan sholatku. Kenapa sholat? Karena puncak pengkhianatan kepada Allah adalah melalaikan sholat. Kan orang sombong itu yang tidak bersyukur. Ya. Takap borok nasa ngogi eh. Tode namelok syukuru. Takap borok nama sana. Sombong namanya. Ibu-ibu. Apa itu sombong? Hah? Pakai barang mahal. Belum tentu. Kalau istri pertama dan istri keduanya Haji Nasir pakai emas sombong. Belum. Karena memang ada emasnya. Hah? Pak Haji Nasir pakai berlian, sombong. Belum tentu dan lek na tahu kapan dia sombong kalau naremehkan orang lain. Itu baru sombong. Nah, saya kasih lagi contoh. Orang yang tidak sholat itu, itulah puncaknya orang yang paling sombong di hadapan Allah. Kasih contoh nah. Saya bercanda sama Pak Wagub. Ya. Saya dorong pantatnya masih senyum. Ya toh? Saya dorong perutnya masih ketawa. Tapi coba bedek dorong kepala kepalana. Mana judannya ini? Dorong bedek kepala kepalana gubernur. Dorong bedek. Nah, kenapa? Alena beliau ada sama kepala. Yang mulia itu ada sama kepala. Sebaliknya, anggota tubuh paling hina kaki. Ya kan? Eh, kaki. Pak Gubernur kasih saya honor. Tapi pakai kaki. 100 juta. Dasat. Boh, orang Bugis kok kasih begitu. Nah bilang eh, namo de gaga duiku aja umpakatuna ka lau gajak kok. Iya toh? Kenapa? Kehinaan ada pada sama kaki. Iya toh? Maka ketika kau sujud di hadapan Allah, kepalamu yang paling mulia, alena beliau yang paling mulia, hinakan seperti telapak kakimu karena kau ketemu dengan Allah yang maha kuasa yang jadikan kamu sujud kau. Sayang, saya melihat lebih banyak orang kaya yang diberi nikmat berlebih oleh Allah, dia juga lah yang tidak sholat. Tapi kalau orang kaya tidak sholat pak, orang masih bilang, iya tahu wah. Makasih bulana, makasih ngotona, dua benena, mega tokona, namo tode nama sempajat tapi lino na tahu ena runtuk nih. Iya toh? Ikotona la cundeke. Deto gaga jamamu, mak kontrak kontrak tomu, mega topa inremu majak topa tapamu, si ditomi benemu, depan masam panjang gue. Ya, ya, masya Allah. Bu, Pak, Pak, enaknya itu di kalau suruh rumah bawa mewah istri dua akur lagi masya Allah itu pemasi ya Pak tidak semua orang bisa tapi ada lebih jago lagi dari Haji Nasir itu pahit Idris wah empat bininya itu Masya Allah lebih jago lagi dan rukun akur banyak orang saya tengok banyak istrinya tapi saling menyerang ini biasa ulang tahun bininya satu meja dia. Bah, saya bilang tanya tanya sembarang itu. Engkau tahu oh, pakai pakai naya pak. Masya Allah. Makanya dia akrab sama Haji Nasir. Ah, sama ilmunya pak. Bu, bu, bu. Tak dampang mana nggak di? Maafkan saya. Kira-kira ibu-ibu yang hadir ini sudah tidak ada di bawah 50 tahun. Ya toh? Kalau masih ada paling satu dua orang. 50 tahun ke atas, saya tidak terlalu yakin masih nak kasih ke Tuhan dua kali lipatnya itu umur tak. Paling lama mi 20 tahun lagi nak kasih ki. Ya toh? Ya. Nah semua ini ditinggal. Harta ditinggal Istri ditinggal. Suami ditinggal. Kalau masuk maki kubur bu, maka sholatlah yang menolong. Maka saya heran kalau ada orang sudah tua, masih juga tidak sholat. Agapi mutajang. Nama bau tanah nojek tuh. Sudah muka-muka sakaratil maut. Masih juga tidak sholat. Itulah yang disebut kaswatul qalbi. Maka doati keras hati. Maka ketika Allah kasih kamu nikmat, nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat populer, nikmat ilmu, nikmat teman, maka Allah tidak melarangmu menikmati itu. Allah cuma minta syukuri. Cara syukuri, perbaiki sholatmu. Yang kedua, berkurbanlah. Maka robako. Dalam ayat ini bukan sekedar tafsir potong binatang, tapi saya meluaskannya bersedekahlah. Ini ibu-ibu di depan banyak semua warna ini. Banyak emas berliannya. Ya tuh ibu. Ibu-ibu. Ini yang banyak semua emasnya. Kira-kira kalau meninggal siapa pakai itu emas tak? Siapa pakai kira-kira itu? Anak. Istri kedua. Eh. Uh, nak tarik itu nak cincin tak? cincin kawin. Tak boleh keluar pun nak kasih sabun. Sudah itu nak cabut lagi gelantak. Siap kilo ye berat ubaduk. Mencaji ulawang, Tapi dah buka ji. Nak buka lagi kalung. Ini dulu waktu kita pergi Dubai. Terakhir gigi palsu juga dah buka. Ya tuh ibu? Nah simpan di lemari. Tiga bulan kemudian ketemu janda. Uh, lah kok Itu masmu. Nah kasih kembali janda iya. Apa nak bilang ambil mini dek mati mi yang punya. Eh, maka ibu Allah tidak larang kita pakai emas. Allah tidak larang kita pakai berlian. Allah cuma minta ingat tongko sedekah. Ingat sedekah. Istrina Haji Nasir yang kaya-kaya. Biasa ibu-ibu kaya itu selalu saya bilang. Yang kaya itu jangan kau pakai yang asli. Yang palsu mau saja kau pakai. Kenapa? Kabiar palsu orang tidak percaya. Nabi bilang, ih masa istrinya Haji Nasir pakai palsu. Sembara toi ketemu keda. Asli ya roh. Nah, maka pakai saja yang palsu. Yang asli, bangunkan pesantren. Bangunkan masjid. Kasih anak yatim piatu. Itu namanya pandai. Kalian juga yang miskin. Jangan mau kau pakai yang asli. gak biar asli orang tidak percaya. Nemle koke gato malayro palsu palsunyero. Eh, maka pakai saja yang palsu. Yang asli bawa ke pesantren. Iya toh? Bu, Pak, ada di sini sakit lama tidak sembuh-sembuh. Coba ki sedekah. Saya kasih ke contoh ya kasusku. Kasus saya yang terakhir. Pulang saya Timika, Pripot ceramah. Tiba-tiba suara saya parau, susah keluar. Stres kan kalau penceramah hilang suaranya. Kalau kaki jadi masalah, tidak masalah, kami bisa jadi ngomong. Begini saya bicara, saya ke dokter. Apa kata dokter? Sarap pita suaranya Ustadz rusak. Tidak bisa mi baik. Stres saya. Saya bilang sama anggota tim saya, Kau cari orang yang bisa dibantu. Yang pertama saya ketemu pakir miskin, janda tua, tinggal sendiri, tunanetra. Tidak bisa rusak penglihatannya. Saya pergi datangi kasih sedekah, kemudian saya niat untuk operasi. Yang kedua saya cari lagi orang, dapat lagi di medsos. Ibu-ibu yang tidak layak huni rumahnya. Sudah dibilang tidak layak disebut rumah tinggal. Saya bedah rumah, saya perbaiki rumahnya. Sudah selesai, saya pergi ke dokter Singapura berobat. Di Mount Elizabeth. Begitu dites, apa Nabi bilang? Ah, ini bukan pita suara rusak Ustadz. Ini hanya asam lambung. Coba bayangkan. Pamasena puangi. Hmm. Sekarang bisa menceramah. Padahal dokter bilang, tidak bisa sembuh. Tidak ada yang mustahil kalau Allah. Maka ibu-ibu, kalau ada merasa sakit sudah makin masuk kiri kanan dokter tidak sembuh-sembuh, coba ki bedek terapi sedekah. Coba ki sedekah. Termasuk ibu-ibu, kalau ada suamimu kurang ajar, sedekahi. Termasuk bapak-bapak, kalau ada istrimu cerewet, sedekahi. Bagaimana caranya? Kau bangun sholat hajat. Selesai sholat adat berdoa. Ya Allah engkau yang sahat melindungi. Memelihara. Ya Allah pelihara suamiku. Lindungi suamiku dari perempuan jahat. Saya niatkan ini 5 juta tolak bala. Mudah-mudahan engkau pelihara suami saya. Bismillah. Insya Allah. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat hajat. Hmm. Ya Allah capek sudah saya lihat istri saya Allah. Ini ada uangku 5 juta ya Allah. Saya sedekat tolak bala. Mudah-mudahan 5 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat yang mana ini dikabulkan. Ibu ya, bersedekah. Nah, kalau dia dikasih nikmat oleh Allah, dia tidak sholat dan dia tidak mau bersyukur dengan berkurban dan bersedekah, maka apa ayat yang ketiga? fasalli li rabbika wanhar wala ni pamaseku kau lepas dari kasih sayangku uangmu banyak tapi penyakitmu kumpul rumahmu mewah tapi tidak bisa kau nikmati anakmu banyak tapi kurang ngajar duitmu banyak tapi penyakit bertumpuk bahkan bisa jadi kamu mati dalam kekafiran itu baru di dunia apalagi kalau di akhirat maka agar kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, nah panggil Ki Haji Nasir. Datang Ki pengajian seperti ini. Mudah-mudahan selesai dengar pengajian ada perbaikan, perbaikan dan kita menolong kepa, bermohon kepada Allah mudah-mudahan ada ilmu dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu. Dua. Ini ada kuenya orang Bugis. Apa namanya ini? Apa namanya nih? Berongko. Ini kepanjangannya Baraku Mato Laudoko. Artinya saya bungkus diriku sendiri. Apa apa ini Bu? Terbuat dari apa ini bungkusnya? Apa? Daun. Apa isinya? Pisang. Itu maknanya orang Bugis apa yang ada di hatinya itu yang diucapkan, itu yang dilakukan. Tarwada, tarogau. Bukan munafik. Apa itu munafik? Lengi ni pau, letoi na pigau, letoi na, na, na, na bicara. Itulah kita orang Bugis. Ada disebut bahasa hati. Etok namanya. Etok hati. Bahasa mulut. etek namanya. etek etek etik ada eh. Bahasa pantat. Etu namanya. Ya. Etok. Etek. Etu. Apa maknanya Ustaz? Engkau tahu etekna pada etokna atinna soroga tawamu. Angka tahu etekna, si salah etokna atinna etuk tawamu. Kamu tidak lebih mulia dari kentut. Saya berharap saudara-saudara KKSS jangan tinggalkan tarwada tarogau. Itu yang membuat kita orang Sulawesi dihormati di mana-mana. Karena kita tarwada tarogau. Pak Wagub, mungkin Bapak tidak menyadari. Dan kita juga orang Sulawesi kurang menyadari. Lihat rumah makannya orang Sulawesi. Semua dapurnya di depan. Coto di depan. Konro di depan. Palu basa di depan. Sop saudara di depan. Ikan bakar di depan tidak ada di belakang. Artinya itu orang Bugis, dia sajikan kamu, dia tidak pakai rahasia. Apalagi itu orang Bugis. Lihat itu orang Bugis. Di mana alat senjatanya? Sini. Apa namanya? Orang Makassar bilang badi, bukan keris. Keris itu orang Jawa. Orang Bugis bilang tepi. Ada juga bilang kawali. Orang Makassar bilang badi. Coba lihat struktur alat senjatanya orang Bugis Makassar. Tidak bengkok. Dia lurus. Itu artinya kata-katanya tidak bengkok-bengkok. Itulah sebabnya orang Bugis dalam tutur bahasa tidak mengenal pantun. Makanya salah-salah tadi berpantun. Yang mengenal pantun itu hanya di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Orang Bugis tidak berpantun. Kalau mereka oh, suku lain mau melamar anak gadis, dia bilang begini, aku melihat ada bunga di taman. Cakap. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Mau melamar itu maksudnya? Kalau orang Bugis, eh, besar ini anakmu eh. Kasih kawin sama anakku. Nah, begitu orang Bugis, tidak ada benda-benda begini. Iya. Oke. Lihat lagi orang Bugis. Di sini badiknya. Maknanya dia tidak ada sembunyi-sembunyi. Kalau ada orang bilang suku lain sumbu pendek, Bugis Makassar tidak pakai sumbu. Kalau dia tidak suka, tidak banyak bicara, langsung ditikam saja. Ya. Coba lihat, suruh masuk rumah. Orang Bugis, tabe, tamaki, Artinya apa? Tidak ada rahasia. Nah buka semua. Ya. Kemudian orang Bugis kalau suruh di mana rumahnya Prof Mas Jaya? Kasar tidak, sportif. Ini namanya sportif. Telunjuk namanya ini. Pak Jelok. Telunjuk dipakai menunjuk. Ibu heran, Memang saya mengajar mata kuliah komunikasi antar budaya. Saya pelajari yang begini. Tuh, orang Bugis. Meja makannya selalu ada isinya. Kalau dia datang bertamu orang, meskipun bukan jam makan, pandreyolo. Kalau dia malu tanya orang lapar atau tidak, nah tanya tuh. Tetik mau selai balik papan. Tate serah. Eh, berarti dia mandre. Tuh dia tanya tuh. Itulah orang Bugis. Maka muncullah filosofi orang Bugis. pada pada ini, elo. Sifat tua sifat tokong. Mali, parape, Malilu, sipakainga. Cedek, tak cedek, tak mega ibagi-bagi. Itulah orang Bugis. Maka jangan heran di mana-mana kita datang pasti ketemu orang Bugis. Saya ke Sabah Sarawak, ini ada orang keke dari Kinabalu. Yang saya kasih kenal dulu rombongan saya. Ini Ustadz Halim, Muhammad Halim, Abdul Halim. Ini muka Indonesia tapi orang Vietnam. Orang Vietnam ini bu, Vietnam, bahasa Vietnam. Ya saya ketemu di Madinah. Beliau ulama di Vietnam, Tugas beliau Pak Wagub mencop orang kalau mau bikin warung makan dia mengeluarkan halal, sertifikasi halal. Nah itu beliau. Ini Arifin Lukman ah, dari KK, Eh, ah, das atlatif. Ya kan? Nah kemana-mana kita ketemu orang Bugis dan saya belum pernah mendapat sejarah atau berita orang Bugis diusir di suatu tempat. Tidak pernah. Kenapa? Karena orang Bugis kalau dia pergi merantau, dia berupaya dari awal, dari kecil, dari rendah, naik, naik, naik, sukses. Dan hebatnya kalau sukses, pasti dia dermawan. Dega gagal kalinga tosogi na ogi maseke. Gaga. Itulah sebabnya setiap pilkada di Kaltim, KKSC selalu dicari. Iya tuh Pak Wagub? Nah, kenapa? Karena kalau orang Bugis jadi tim sukses, dia tidak minta uang, bahkan dia jual mobilnya untuk kasih menang orang. Maka wajar Pak Wagub hadir di tempat ini sebagai apresiasi terhadap penghormatan suku Bugis. Tapi kalian orang Bugis, kalian perantau di tanah Kalimantan. Hormati orang yang ada di sini. Hormati orang Dayak, muliakan orang Banjar, Muliakan orang Kutai karena mereka lapang dada menerima kalian sebagai orang perantau. Mewakili warga kerukunan Sulawesi Selatan di tempat ini, saya ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tinggi penghormatan kepada seluruh saudara-saudara kami asli penduduk tempatan Kalimantan atas jiwa besar Bapak Ibu, saudara-saudara menerima saudara kami Bugis Makassar yang merantau dan cari nafkah di sini. Mudah-mudahan kelapangan dada dan hati Bapak Ibu menerima kami menjadi ladang amal untuk kebaikan dunia dan akhirat. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.